satu kertas ada tiga pertanyaan. Kita pilih satu saja. Karena kita berbagi dengan saudara kita yang lain. Karena antum ingin pertanyaan dijawab, yang lain juga ingin pertanyaannya jawab. Ya, jadi kita pilih yang satu saja. Kalau pertanyaan yang satu namun panjang, apa pun jawab? Jika kita, saya baca sebagian yang ada di sini. Mohon maaf, tidak ada pilihan kalau ada yang mengajar dapat di atas, ya salah dia. Jika kita punya keinginan untuk punya keturunan yang banyak, tapi tidak hanya dari satu istri, boleh atau tidak? baru Jangan berjalan di luar biasa. Dan yang bertanya ini sebenarnya tahu boleh, Pak. Cuma lebih pesan. Orang ustaz bayang bawah dengar. Kacau ini orang. Ini boleh kan? Boleh kan? Boleh tanya boleh Ustaz bagaimana cara mengetahui seorang wanita yang hendak kita jadikan istri itu subur dan penyayang? Kok susah-susah kan? Siapa ya, punya keturunannya, keluarganya punya anak banyak enggak, punya berapa anaknya, kakaknya berapa anaknya, penyayang tak penyayang banyak dengan kakak kita yang bergaul dengan dia, tapi dengan teman yang bergaul dengan dia, orangnya penyayang atau tidak, itu caranya. Enggak ada yang begini. Itu aja boleh. Tolong dijelaskan Ustaz apa makna ayat. Seandainya ini diberikan kita dari sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun tetes air. Apa ini bukan ayat Al-Quran. Salah antum ketika bertanya, apa makna ayat? Ini bukan ayat, ini hadis. Diriwayatkan oleh Imam al ini dalam kitab At-Targhib. Dalam kitab at Dan tanahnya dihantar oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih at jadi bukan apa? Bukan ayat, tapi hadis. Seandainya dunia di sisi Allah sama dengan harga sebelah sayap nyamuk. Ditimbang ada neraca timbangan, di sini letakkan dunia dan isinya. Di sini satu sayap nyamuk. Ditimbang di sisi Allah sama beratnya. Berarti dunia ini seharga satu saya Kalau itu harga dunia di sisi Allah, Allah tidak akan berikan minum orang kafir. Ketika Allah masih memberikan orang kafir minum, anak, keturunan, kesehatan, rezeki yang melimpah kalah orang muslim bukan karena Allah sayang kepada orang kafir. Tapi mengapa Allah tidak melihat dunia ini sebagai sesuatu yang pantas untuk di disayang-sayang? Hina, ya sudah, kamu mau hina, ambil hina. Biar orang-orang yang ingin yang berharga ada di sisi saya yang akan mengambil apa yang ada di sisi saya. Kamu tak bakalan dapat. Kamu dapat menghina-hina saja. Hmm. Begitu. Oleh karena itu jangan apa? Jangan cemburu dengan orang fakir yang dapat harta banyak. Jangan cemburu. Kumpulkan harta banyak kita di surga, jangan di dunia. Allah taala ala bisawab. Bagaimana kiat-kiat seorang mukmin untuk tidak ter, tertepa, ter, tertimpa, tertipu, tertipu dengan fitnah dunia dan tipuan dalam mengelola titipan kekayaan. Harta itu antum akan selamat di sisi Allah manakala dua jawaban ini bisa antum jawab di sisi Allah dengan benar. Pertanyaannya dari mana antum dapat, kemana antum belajar. Antum bisa menjawabnya dengan benar secara aplikatif, antum selamat di akhirat. Dan harta antum tidak akan menjadi ikuan selama-lamanya. Dari mana antum dapatkan? Transaksinya untuk mendapatkan itu kaya apa? Itu yang pertama. Kedua, setelah harta itu ada pada kita, mau dibelanjakan kemana? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk nonton konser Agnes Monica CCID ah kena kena apalagi lebih daripada sekedar nonton konser lebih daripada itu dan itu tidak beli banyak atau kecil yang berbelinya adalah dari mana dan kemana dari mana harus mendapatkan ini hasil palak puluh ribu malah juga ada orang. Eh, haram. Daripada mendapatkan ini, transaksi bisnis murni 5 miliar kotor apa? ini, 2 miliar. Karena ini haram. Karena mendapatkannya apa? Haram. Dan itu mendapat 5 miliar negara yang halal. Silakan ambil 5 miliar itu halal. Dan jangan ambil 2 dua ini haram, nanti salah. Ini Allah tidak pernah melihat besar dan kecil. Karena semua yang terjadi di mata Allah kecil di mata kita yang besar. Imam manusia di mata di mata Allah kecil. Dalam pandangan Allah kecil. Dan Allah ingin mendidik kita untuk memandang lima triliun kecil. Lima triliun kecil, lima triliun kecil. Allah ingin memandang kita memandang seperti ini. Cuma kita berkepandai dan memandang seperti itu di mata Allah tidak bisa seperti yang diinginkan Allah 100%. Nabi tidak bisa. Sehingga Nabi memakan gunung Uhud emas. Iya. Ada apa-apa. Emas bukan gunung Nabi pasti memandang seperti yang diinginkan Allah. Kita yang tidak panggil dalam memandang dunia. Utsman bin Affan orang kaya raya. Tapi harta itu hanya di tangan beliau, tidak masuk ke buktinya Utsman orang paling rajin berpuasa. Utsman paling rajin apa? Berpuasa. Kita bikin dia puasa tidak. saya mau pergi haji tahun ini. Siapa di antara kalian yang mau pergi haji? Boleh kita jalannya bareng. Jalan sama ulama, sunnah orang. yang datang. Bukan travel haji nih ya. Bukan travel lagi. Teman tidak ada travel lagi. Siapa yang mau bareng sama saya, mari kita jalan sama-sama. Banyak orang yang ingin sekarang. Dikumpulkan yang mau pergi haji tahun ini, dikumpulkan semua. beliau. Dan dia mengatakan, daripada kita belanja masing-masing, mari kita kumpulkan harta kita, kita bentuk kelompok bersama saja. Jadi pembelanjaannya satu arah, dikelola oleh satu orang. Setuju? Setuju. Mari disiapkan. Besok bawa harta kalian yang mau kalian jadikan persiapan untuk apa? Untuk berakhir di bawah. Disiapkan masing-masing satu orang satu kotak, satu orang satu kotak. Masukkan persiapan kalian dengan masukkan. Masukkan ini bagaimana apa namanya atau apa namanya itu bekal untuk diaji masukan dimasukkan simpan oke kita kelola bersama saja nanti dalam perjalanan biar saya aja yang ngatur ulama amanah kaya kan pebisnis tulen ya kumpul sama beliau kumpul berapa aja seluruh pembiayaan ini itu dari beliau ya seolah beliau lah koordinatornya dan ini segala macam segala macam setelah selesai haji mau pulang ke kampung ke Almarwaz. Kata Imam Abdullah Umar Almarwazi kepada anak, mungkin istiqlal ada yang nitip sesuatu. Anak-anak kalau minta berikan sesuatu, mungkin ada kalau ada. Ingat, ingat, ingat, Oh ada, ternyata anak dia pak, uangnya, uangnya, uangnya. Mungkin ada yang sungkan minta juga. Pesan ada dari istri, minta sungkan karena menurut dia sudah saya sih sakaratnya sudah habis gitu. Yang saya titipkan kemarin di kota sudah habis. Gitu. Tapi masih ditawarkan. Istri dalam begitu itu sesuatu. Jadi kalau suami berjadi istri tidak, istri pasti nitip itu pak. Itu dari dulu kayak gitu jika perempuan ini. Ya, atau pergi umroh, istri nggak bawa. Itu ada nitip gitu ya. Kamu belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan ini. Anak juga begitu, nggak masalah diberikan. Kalau ada yang pergi umroh. Istri juga harus senang atau belum umroh dia dikit satu kan. Kamu yang paling aneh dari cerita atau ibu saya. Ketika saya telepon dari dari Mekah mau pulang, saya mau pulang bu, mau dibawakan apa? Terus belikan center aja. Jadi pesan di center ini ke center. Masya Allah. Jadi Azwar Umar al ini bilang ada istilah minta sesuatu bisa bawakan nikah anak-anak kalian. Beli, beli, beli. Karena di Mekah itu kan ngumpul pedagang-pedagang yang sudah musim haji. Jadi suatu perdagangan dunia itu kalau sedang musim haji kan pulang. Sampai di Marwah seluruhnya seolah-olah dikelola oleh Abdullah bin Abbas. Pulang mereka adalah berjasa di kampung masing-masing. Setelah beberapa lama dipanggil lagi semuanya oleh Abdullah bin Abbas. Apa yang dia lakukan? serahkan otak, harta mereka semua lengkap dari itu satu semua mengenai Jadi kotak mereka itu seluruh pembiayaan haji melalui biaya dari Allah bin dan mahdi Harta mereka tak satu pun berkurang. Allah berbiasa. Tapi kata istri beliau, istri beliau mengatakan, Abdullah bin dan mahdi tidak pernah makan lezat kecuali dia bersama tamunya. Lihat Dunia nggak pernah sampai ke hati dia, Dunia hanya dari di tangan. Allah berapa lagi kata istrinya tidak pernah makan lezat. Itu yang pertama kamu. Jadi kalau ada kamu datang, sepi sama mati-matian, mati-matian ini. Kamu ikut makan bersama kamu. Disuruh dia makan lezatnya. Yang lain tidak pernah. Kalau kita tanya, kalau mau makan ikan kamu nggak ada teman. Kita kita aja. Beli, makan, kita cerita anak kita, sisa baru ingat kakak, kan. baru ingat kawan, baru ingat kakak tadi. Oh ada makanan di rumah, makanan di tidak punya kita makanan. Kalau kan kalau jujur ada kita makanan di rumah. Jauh kan? Kita dengan orang-orang soleh jauh sekali. Kalau kalau kita ngaku soleh dalam kita sekarang ini nggak tahu, nah, nggak belum belum baca di sejarah orang soleh seperti apa belum baca. Kalau berani mengatakan dia sekarang apa? Soal. Ustaz mohon penjelasan tentang anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa dalam menjalani hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara menyeimbangkannya air di dengan air di laut? Bagaimana menyimpangkan fifty Gimana caranya? Coba seimbangkan air laut yang banyak dengan air di dalam yang terbawa oleh jari. Gimana menyimpangkan Tapi bisa diseimbangkan. Yang bisa diseimbangkan itu kalau disuruhkan dua jari ke laut, satu dari kanan, satu dari kiri, harus seimbang tapi kalau satunya air yang nempel di jari, satunya air laut, bagaimana cara menyeimbangkan nyawa orang-orang yang berakal? Gimana cara menyeimbangkan? Di mana letak keseimbangan? Oleh karena itu Allah tidak pernah menyuruh kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Lihat Allah berfirman, "Batu diruna ayat dunia, akhirat akhiratu mereka dengan cara dipaksa-paksakan adalah firman Allah, Rabbana adina di dunia ada wa fil akhirati ada wa qina satu-satunya dari satu-satunya dari dan itu dengan pemaksaan pemahaman. Lihat di dunia ada wa fil akhirati dan tak seorang ahli tafsir yang memahaminya sama seperti ada dalam konteks fisik itu tidak ada. Dan dalam ayat ini kita bisa bantah. Ayat ini sendiri dalamnya ada bantahan bahwa akhirat itu tidak tidak sebanding dengan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dunia apa di akhirat? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dunia apa di akhirat? Akhirat satu satu. apa kan? Wa ina adabana. Dunia apa akhirat? Akhirat. Berarti ada apa kalau akhirat? Dua berapa untuk dunia? Satu. Kalah dalam ayat ini kita Dunia itu untuk akhirat ada dua doa untuk dunia ada satu doa di dunia hasanah untuk dunia di akhirat untuk akhirat wa kita ada apa untuk akhirat yang diinginkan oleh mereka seimbang dunia dan akhirat untuk ya hari minggu jangan ngaji terus sekali-kali konser itu yang mereka inginkan sebenarnya malam-malam jangan ada taklim terus sekali-kali bioskop oleh karena itu kalimat ini harus Imam bin Adab selalu diarahkan kepada orang yang rajin ngaji dan tidak pernah diarahkan kepada orang yang rajin bioskop. Tidak. Dari situ kita bisa membuktikan bahwa ini tipu daya syaitan. Saya pernah dengar tentang Nabi Sulaiman yang melalui kesalahan asal. karena sedang menikmati pameran kuda-kuda pilihannya sehingga kuda tersebut disembelih. Betulkah riwayat yang Anda dengar Ustaz? Mohon penjelasan ini bukan riwayat hadis, namun ini ayat Al-Qur'an. Balik lagi yang tadi hadis dikatakan Al-Qur'an. Yang tadi Al-Qur'an dikatakan riwayat hadis. Al-Qur'an. Kalau tidak salah dalam surat itu ada alaihim bin Hashim, sabilatul jiyad. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها ردوها ردوها علي فصدق مسحا بالسوق والعنى ini ayatnya jadi itu bukan melalaikan Nabi Sulaiman lupa sholat asar keasikan melihat pasukan berkuda berbeda dengan melalaikan antara melalaikan dan lupa sehingga tidak dikerjakan pada waktunya yang paling akhir. Iya, kami yang namanya lupa tidak berdosa. Wallahu taala ala sallallahu Apa arti nafas dari azan hayya 'alal falah? Mari menuju kemenangan. Apakah artinya menuju kemenangan di dunia dan di akhirat? Sebenarnya iya kemenangan di untuk dunia dan akhirat. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan kita memahami kemenangan dunia. Dengan orang-orang saleh, didikan Nabi Muhammad SAW memandang kemenangan di dunia. Kita merasa kemenangan di dunia itu punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya rumah megah, punya mobil mewah. Itu yang kita anggap kemenangan dunia. Sementara bukan itulah yang sebenarnya kemenangan dunia. Kalau itu yang kita katakan menang, maka nanti kita tidak menang di dunia. Betul tidak? Tapi tidak menang di dunia lalu. Berarti nanti tidak pandai menang di dunia. Tidak pandai sekali kemenangan dunia. Nabi tidak hatara di dunia. Ya, Nabi yang paling hatara di dunia. Kok gak kaya? Kok bajunya gak bagus? Tempat tidurnya kakar? Rumahnya eh, apa? Gubuk? lebih kepada gubuk gede dibanding rumah layak huni. Karena beda memandang kesusahan dunia. Kami tidak memandang dengan benda harta yang menunggu. Kami memandang kesusahan dunia dari hati yang sangat lapang mendapatkan hidayah, mengamalkan hidayah. Itulah kesulitan. Oleh karena itu jangan tertipu oleh harta. Harta tidak akan selamanya. Harta semata tidak akan selamanya menjanjikan kebahagiaan dunia. Orang yang punya harta semata tidak punya ilmu agama, harta yang pantas untuk mereka selamat menderita. Karena itu akan membuat kita menderita. Dan bagi yang mau hadir daurah pekan baru, tanggal 29 April, kita punya jawaban dengan tema hartaku membuat aku sengsara. Bukan bagaimana kalau tidak ingin anak banyak karena kasihan sama istri ketika istri hamil. Nah, itu punya alasan macam-macam aja. Kalau istri kasihan hamil karena kondisi kesehatannya kurang membaik, caranya kurang kurang bagus, Caranya baguskan kondisi kesehatan istri antum berubah, tambah baik kondisi kesehatannya tambah dari anak. Itu solusinya. Jangan anaknya dihentikan. Tetaplah jadikan anak banyak itu target. Dan apapun yang menghalangi kita kepada target, carikan solusinya. Jangan kemudian targetnya dihilangkan alasannya inti kasihan. Oh, istri saya merasa sanggup, maksudnya kasihan di teman istri terlalu kenyanya dari suaminya. Tapi pola yang tahu. Kalau memang istri kondisinya kurang kuat, kurang eh, lemah itu kurang sehat, ya kan? kan sehatnya itu bukan hanya untuk tapi itu antum juga butuh istri yang sehat. Iya kan? Antum butuh istri yang sehat, bukan hanya anak butuh anak, enggak. Istri sehat itu bisa begini, bisa begini, bisa banyak hal yang dia kerjakan dengan sehatnya dia dia pun badannya pesan asik, enjoy, tenang dia kesehatannya. Allah. Nah ini panjang, tidak bisa kita jawab. Ini panjang. Saya sudah katakan tadi yang panjang yang bisa kita bacakan. Satu pertanyaan panjang. Apuan yang tidak bisa kita jawab karena terlalu panjang. Apa yang dimaksud dengan kata-kata fitnah dunia? Karena kata fitnah itu cenderung dengan tuduhan kita sudah katakan tadi bahwa dunia itu manis dan indah dan dan dan hijau. Dan itu menggoda kita untuk mendekat walau dengan cara yang haram. Kita disebut dengan fitnah. Fitnah dunia itu maksudnya. Fitnah dalam bahasa Arab. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Jika di antara keluarga kita ada yang meninggal, lalu keluarga kita yang masih hidup mengadakan ibadah-ibadah dan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW karena sudah menyampaikan kepada keluarga tapi mereka tetap melaksanakannya sedangkan anak satu rumah dengan keluarga bagaimana sikap apakah datang di rumah untuk menghormati keluarga atau anak sementara keluar dulu dari rumah mohon nasihatnya dari pusat syukur kalau antum masih berada di rumah tetap tidak mengikuti ritual-ritual itu baik ada masalah ya atau memang antum merasa sulit untuk di rumah karena kalau di rumah pasti keadaan semakin runyam udah dua nggak apa-apa ya akan tetapi pertama nasihat saya nasihat di keluarga tidak dengan emosi nasihat di keluarga dengan akhlak yang tutup kata yang lembut tutup kata yang sopan dan santun dan ketika di keluarga jangan maksa harus ikut pekerjaan uh, arahan kita karena tugas kita hanya menyampaikan soal yang mana mereka pilih itu pilihan mereka karena kebanyakan kita melaksanakan administrasi berat keluarganya dengan cara maksa. Akhirnya perang. Karena perang kita lari. Pendapat kita tidak diterima karena perang mulut dan bertengkar yang kita lari. Dan memang strategi yang paling jitu untuk orang yang lemah mengalah. Ya atau tidak? Namun kalau lemah melawan, insya Allah bonyok. teman ada punya anak gadis yang sudah punya tanggapan haji yang notabene-nya adalah pacaran. Tidak mau segera menikah karena pacar tersebut masih punya adik atau kakak perempuan yang belum nikah. Apakah alasan ini dibenarkan? Bagaimana cara jalan keluarnya? Mohon nasihatnya. Antara dua saja. Di atau memang diterobos pacaran mereka dengan cara nikah antara dua kalau tidak pacaran yang diputus kalau tidak pantangan masyarakat yang tidak terjadi yang diterobos kalau kita aku melihat masalahnya dari nikahkan, maka datangi calon nanti. dan lakukan lobby cepat untuk mengizinkan pernikahan. Karena biasanya orang tua punya pakar ini susah untuk diterobos. Karena keyakinan dia, anak dia ini akan hancur lebur kalau diterobos pantangan hidup ini. Iya kan? Kalau tidak anaknya laki-laki yang merobot, kalau tidak anaknya perempuan yang dilakukan, yang menderita. Itu yang membuat dia tidak akan berani. Terobos dengan lebih-lebih ketat. Kalau tidak, khususkan hubungan pacaran jadi itu dengan tambatan hati haramnya. Tambatan hati harus tambah, tambatan hati haram. Karena tambatan hati boleh yang halal. Haram boleh. Ini agak sulit saya menjawab membacakannya. Bisa membacakan saya, ya. saya tidak jawab ya. Banyak yang enak Banyak nggak ternyata jadi pejabat yang diidamkan banyak orang. Lalu bagaimana menjadi ustaz? Tolong kasih gambaran ustaz. Barangkali nanti anak kami juga jadi ustaz juga. Syukron, karena nggak jawab. Buka kartu lah Ia menjadi ustaz yang berilmu, bisa mengarahkan kita kepada hal yang luar biasa. Namun juga bisa mengarahkan kita kepada rencana luar biasa. Tergantung ustaznya. Kalau dia berilmu mengamalkannya, diajarkan ke orang, diamalkan, dia akan hidup di dunia luar biasa enak. Namun kalau dia mengajar kepada manusia di sini melanggarnya, dia ditimpa oleh bencana yang besar sekali. Kalau Allah makan ya Allah yang dahulu, maka terhadap. Ustaz mohon pencerahannya Barakallahu Fik mohon pencerahannya tentang kewajiban seorang anak laki-laki dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya. Anak laki-laki manakala orang tuanya membutuhkan nafkahnya, anak laki-laki wajib menafkahi orang tuanya sekuat kemampuannya. Kalau di luar kemampuannya maka Allah mengatakan La yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang seorang tidak akan membebankan kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Namun kalau antum mampu dan orang tua antum butuh, maka wajib tidak bisa menghindar. Batasan sampai di mana? Kata Syekh Masyur Hasan Salman, rahimahullah, batasannya hidupkan orang tua itu selevel dengan hidup antum. Jadi batasannya selevel dengan hidup anak. Karena orang tua kita berhak mendapatkan kenikmatan hidup selevel kenikmatan yang dirasakan oleh anak. Jadi kalau orang tua kita sudah kita ayomi, namun dia merasa kurang karena tidak selevel dengan hidup kita, boleh diminta lebih. Walau sebenarnya kita berikan sudah cukup, namun belum selevel dengan hidup kita. Contoh, kita kemana-mana pakai mobil uh, Land Cruiser. Ini kan ibu kita, kita berikan carry. Dia boleh, dia boleh minta extra boleh, karena anaknya sudah terbuat apa? Jenis. Maka nggak tahu apa itu ibu bilang, oh ibu ini cewek udah bisa gay, kita gay. Enggak, enggak serius. Wajar kita orang tua seperti itu. Wajar. Ya, itu katakan Allah. dari surah Al-Azab nomor 10 bahwa nikah dengan anak om tidak boleh atau haram seperti orang Padang di kampung-kampung saya yang boleh nikah hanya khusus untuk Nabi apakah benar Pak Ustaz syukuran Jazakallah ini menurut menurut ini menurut teman kelompok pengajian dari hamba Allah seorang ini. Al-Quran diterangkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 23. Dan ada 13 di sini yang diterangkan. Dari 13 itu semuanya makrom kecuali yang terakhir. Yang terakhir itu bukan makrom. Wa anta liman bainal hudaini illa ma qaddal. Kalian tidak boleh menggabung-gabungkan dua orang bersaudara kecuali kejadian yang masa lalu yang kadang-kadang tidak boleh. Ini bukan permakroman, akan tetapi ini adalah mengharumkan penggalungan. Kakaknya kita nikahi, adiknya pun kita nikahi, tidak boleh. Boleh kita nikahi adiknya, tapi selesaikan dulu dengan kakaknya. Karena selesaikan bisa dibunuh, nggak bisa. Dicerai bisa, tapi tidaklah bercerai dengan kakaknya bukan hanya untuk mendapatkan adiknya kalau begitu kejadiannya, ini yang disebut dengan cinta segitiga. Kalau memang kakaknya meninggal, atau memang nggak cocok dengan kakaknya, betul-betul susah ini dengan kakaknya ini. Dan takarannya bukan takaran nafsu, bukan takaran takaran dunia, memang sulit. Kayaknya nggak cocok. Dan sudah berusaha membenarkan, membenahi nggak cocok juga. Nikah, kata kakaknya. Kalau setelah itu kita terpincut sama adiknya, nikah sama adiknya nggak apa-apa dia lagi nggak? Jadi tidak boleh di sini menggabungkan. Menggabungkan tidak boleh, tapi itu bukan permakroman. Maka ada dua belas di atas. Dan dalam dua belas itu tidak ada yang sepupu. Tidak ada. Baik sepupu dari ibu dengan ibu, atau ibu kita dengan ayahnya, atau ayah kita dengan ibunya, atau ayah kita dengan ayahnya. Tidak ada. Persepupuan dari empat ibu, nggak mungkin ada yang lima ibu kita dengan ibunya, ibu kita dengan ayahnya, ayah kita dengan ibunya, ayah kita dengan, dengan ayahnya. Semuanya empat persekutuan ini tidak ada dalam surat An-Nisa ayat 23. Bahkan di dalam Al-Quran sudah al yang ayat 50 seperti ditanyakan dihalalkan. Dihalalkan kembali. Setelah dihalalkan empat persekutuan ini, lalu Allah katakan, wa وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً itu وَهَبَتْ أَخْتَرَ nabi. In arada nabiyyu ayat tankihaha khalisatan laka min dunia dan yang halal bagi wahai Nabi telah disebutkan halal anak bibimu, anak paman dari pihak ibumu, anak bibimu, anak paman dari pihak ayahmu halal. Kemudian Allah katakan dan halal juga untuk wahai Nabi seorang wanita minat yang menghibahkan dirinya untuk untuk apa menikahi. Kalau memang kamu mau menikahi, itu khusus untuk wahai Nabi. Maksud khusus untuk ini adalah khusus untukmu boleh menikahi wanita mukminah yang karena dirinya kepada Itu yang khusus untuk Adapun yang di atas empat itu tidak khusus untuk Kalau khusus untuk Nabi berarti ibu kita dengan ibu dia berarti kita boleh nikah. Namun sepakat orang mana itu boleh eh, ibu kita dengan ayah dia berarti atau ayah kita dengan ibu dia berarti beradik berarti nggak boleh nikah juga. Dan sepakat orang Padang boleh nikah. Kalau ibu kita dengan ayah dia dari tadi. Atau ayah kita dengan ibu dia dari tadi. orang Padang. Ayah kita dengan adik adik adik beradik, mereka mengatakan tidak boleh. Ini sudah. Ibu kita dengan ibu dia beradik, mereka mengatakan tidak boleh. Ini sesuatu. Jadi orang Padang ada dua yang tidak boleh, ada dua yang boleh. Jadi kalau mereka katakan ayat itu untuk Nabi saja, berarti harus empat nggak boleh. itu batin. Walaupun saya padang. Yang batin adalah batin. Yang hak adalah apa? Yang khusus untuk Nabi adalah wanita mukminah mau menghibahkan diri untuk Nabi. Tidak sebuah itu. Nabi sedang pertama kali apa? Tentang seorang wanita mukminah. Wahai Nabi, ini wahabku Nabi. Aku hibahkan diriku kepada Tuhan Nabi melihat wanita itu dari atas sampai ke bawah lagi menundukkan pandangan. Pertanda kalau dia sudah Melihat Nabi tidak bereaksi, wanita itu tidak berani mengulang kata-katanya. Seorang sahabat pandai dia melihat. Ini wanita beriman. Lalu wanita sahabat itu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, tidak melihat tentang kaki hajat azawiji. Wahai Nabi, kalau kau tidak punya hadir kepada wanita itu, nikahkan aku dengan wanita itu. Subhanallah. Beliau melihat keimanan wanita ini. Karena wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi tidak perlu harus pakai ma uh, wali, tidak perlu harus pakai mahar. Habis dari langsung kalau Nabi terima langsung sah menjadi istri Nabi. Ini menandakan bahwa dia ingin Nabi bukan ingin sesuatu yang dalam keluar miskin. Dalam taraf kehidupan kita miskin. Yang diharapkan dari Nabi bukan nabinya. Yang dilakukan Rasul adalah rasul, bukan hartanya. Kan dari Nabi Muhammad pulang ke rumah, Aisyah ada makanan, tidak wahai Nabi. Tidak ada makanan yang boleh makan rumah Nabi. Sudah kalau begitu saya puasa. Kalau ke rumah, ke rumah kita sekarang kita pulang, ada makanan, mau apa kan? Kita ada sekali lagi kan? Mau apa? Nanti goreng ada, opor ayam ada, kate ada, Mau apa? Lengkap di lemari lengkap. Ada berbuat indomie, kata apa? Lengkap itu tiga juta dari buat pulang akhirnya apa-apa di rumah. Lapar pulang ada makanan Indonesia tidak dia berpuasa. Subhanallah. Jadi dia ingin nikah dengan Nabi. Jadi antum, kalau antum kaya punya istri satu, ada orang yang mau dinikah ya ingat. Cinta antum atau cinta apa antum itu perlu di perlu diseleksi dengan baik. Karena boleh jadi buat kita, untuk kita hafal. Ya, jangan tergiur, hati-hati. Kata Muhammad ini ya wahai Rasul, kalau kau tidak punya hajat kepada wanita ini, nikahkanlah dengan wanita ini. Nah, Rasul berpaling. Ada orang yang menginginkan Rasul, Rasul tidak mau. Ada lelaki yang menginginkan keimanan wanita ini. Rasul berpaling. Kalau sedang beriman, orang yang beriman yang ketemu, insyaAllah Allah saja, karena langsung. Kata Nabi, kalau baik, apa yang bisa menjadi bahan? sahabat itu dengar. Dengarkan wahai wahai orang takut menikah karena harta, karena gaji. Dengarkan hadis ini. Kemudian kemudian yang sekarang takut nikah, alasannya gaji masih kurang, dengarkan hadis ini. Wahai Rasul, aku tidak punya apa-apa kecuali sarung ini. Ini hanya punya sarung satu dipakai di badan, atasnya nggak punya penutup. Itu mahal bukan? Punya semoga cuma satu sarung mau nikah. Gitu. Aku sudah punya gaji sudah pernah. Oh, Itulah wadahnya. Sudah tetap sudah ini cukup untuk hidup berdua kalau tempat ibadah masing macam Tapi jangan cari makam kontrakan yang harganya sekitar bulan. Cari yang cukup dengan uang kita pernah berdua. Setelah itu berusaha sedikit-sedikit, diulang apa, diulang apa, gitu. Bisa. Karena waktu nikah kegiatan 650 ribu sebulan. Untuk bakal nikah. punya yang takut ikat. Bismillah. Kalau niatnya untuk agama, menjaga hati, menjaga kemaluan, menekankan agama, Allah berjanji. Ubay ini Allah min Allah akan kayakan mereka dengan keutamaan yang dia berikan. Dari anugerah yang dia berikan. Orang yang menjalankan itu karena Allah, Allah akan ridho dia Allah akan ridho dia Allah akan berikan dia nikmat-nikmatnya. Lain, lain, lain, ya kan dong? lazim. Ya Rasul saya hanya punya satu sarung. Kata Nabi SAW kepada orang itu, apa yang kamu lakukan dengan mahar sarung itu? Kalau kamu pakai, sarung itu pasti bisa dipakai istri. Kalau istri mau pakai, kamu punya apa-apa. Tadi bertanya, kamu punya Al-Quran? Apa yang kamu lakukan? Punya Al-Quran. Surat apa saja? Surat ini, ini, sudah. Bacakan kepada dia, saya nikahkan kamu dengan dia dengan Al-Quran yang ada pada nikah dengan modal satu sarung pemerintah yang luar biasa karena pernikahan di dalam kita sekarang lihat dulu rumahnya di mana mobilnya apa kerjaannya apa gajinya berapa ayahnya siapa ternyata ketika sudah pilih ayahnya merah, rumahnya luar biasa ternyata lelaki manja yang tidak apa-apa. Menderita kan? Menderita. Istri punya suami manja kan tidak apa-apa. Tapi karyanya dia manja dimanja oleh ayah ibunya. tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa buat saya dia tidak menderita sendiri. Menderita. Istri yang punya suami seperti ini menderita. Demikian juga suami yang punya istri begini menderita. kalau dari kecil dia orang orang kurang berpunya, jiwa baiknya tinggi, semangatnya tinggi, oh, percayalah. Walaupun di awalnya raka bumi kalau antum punya istri yang seperti ini, antum punya suami yang seperti ini, antum punya suami yang seperti ini, insya Allah. Bagaimana cara menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Cara menyeimbangkannya adalah dan merupakan akhirat lebih penting daripada dunia. Itu cara menyeimbangkannya. Ya. kan seluruh perbuatan kita dunia akan untuk akhirat. Itu kita menjadikan untuk akhirat, maka kita jadikan untuk akhirat. Begitu cara menyeimbangkannya. Kalau makan kita untuk akhirat, hidup kita untuk akhirat, jadi jadikan kita bisa kita untuk akhirat. Dengan cara ketika kita berangkat mencari nafkah di pagi hari, niatkan mencari nafkah yang halal minta Allah dengan nafkah yang halal untuk memberikan rezeki kepada istri anak-anak dengan jalan yang halal maka seluruh aktivitas nafkah itu berangkat dari jam 7 pagi atau jam 6 pagi pulang jam 8 malam semuanya untuk akhirat dan semuanya untuk ibadah karena seorang karyawan yang jujur tidak akan pernah korupsi Seorang pedagang yang jujur tidak akan pernah mencurangi imbalan. Dengan itu aku akan menjadi pedagang yang dicintai Allah, karyawan yang dicintai Allah, apalagi jadi bos, bos yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa dunia itu tempat berbanyak-banyakan harta dan anak. Bagaimana dengan apa ini? Bagaimana dengan relasi relasi? Banyak anak itu banyak berkah. Apa relasi maksudnya? Itu relasinya atau korelasi ya? Korelasi banyak anak banyak berkah. Belum tentu banyak anak banyak berkah. Kalau banyak anak yang anaknya dididik dengan agama dan, dan mereka menjalankan agama di banyak tempat. Tapi kalau banyak anak anak ini tidak dididik, dengan agama, dididik dengan dengan dengan sinetron, diri dengan dengan dunia murni, insya Allah banyak petaka. Ya, jadi tergantung. Kalau mengarah kepada agamanya maka dia akan banyak membawa berkah. Kalau banyak tidak mengarah kepada agamanya maka akan banyak membawa bencana. Karena ketika kita sudah tua dan anak sudah besar kalau mereka mengerti agama mereka pandai berbakti kalau pandai berbakti berkah akan banyak turun tapi kalau mereka tidak mengerti agama semakin kita tua semakin kita disusah-susahkan karena kerjaannya minta apa terus suruh jual tanah ini jual tanah itu jual gedung ini jual gedung itu untuk mereka ya begitu iya punya anak ini yang tidak beragama sebentar masuk penjara tebus lagi keluarkan lagi kemudian ini hamil di luar nikah dengan pekerjaan dan dari buat acara yang jauh-jauh supaya tidak malu dengan masyarakat dan sebagainya Itu yang kerja orang tua yang anaknya tidak punya agama. Apalagi ibu bapaknya. Tapi kalau anak mengerti agama, dia tidak akan menyusahkan orang tua. Justru dia mau berbakti dan membahagiakan dan memberikan senyum di bibir orang tua. Bolehkah dari sekarang dari sekarang kita memberikan wasiat berkenaan dengan kematian kita? Misalnya siapa yang akan memandikan, di mana dikuburkan dan bagaimana cara menguburkan? Hal ini apakah ada jawabannya dari Rasulullah SAW? Jawabannya iya boleh. Dan ini masuk dalam umum hadis Nabi SAW adalah orang mukmin tidak tidur dua malam berturut-turut dan wasiatnya tidak ada pada dirinya. Jadi kita disuruh untuk menulis apa? Wasiat. Dan dalam wasiat itu sampaikan apa yang kita inginkan kalau kita meninggal. Allah. Bagaimana tata cara sholat taubat dan kapan pelaksanaannya apa setiap hari? Percuma sholat taubat kalau itu tidak taubat. Percuma sholat taubat kalau itu tidak tidak taubat. Saya sholat taubat si jalan. Saya tidak taubat maka memandang perempuan yang tidak halal jalan. Saya saya taubat kemudian jika masih menggibah tidak taubat. Dan sholat taubatnya main-main penuh keperpura-puraan dan kepalsuan. Yang tobat sebenarnya adalah melaksanakan tiga hal. Jadi tinggalkan dosa itu. Tinggalkan. Sekali masa lalu bertekad untuk tidak lagi melakukannya di hati yang ada. Ini dia namanya tobat. Setelah itu selesai tiga ini, nanti kita taubat dan Allah tahu menilai tekad kita, menilai kesedihan masa lalu kita dan menilai, menilai sudah kita tinggalkan apa belum. Kalau itu sudah terjadi, ulama berbeda pendapat. Apakah ada sholat khusus namanya taubat atau tidak? Ada yang mengatakan iya, sehingga membolehkan sholat taubat dua rakaat. Dan ada yang mengatakan tidak, sehingga mereka tidak membolehkan sholat khusus taubat. Dan mereka katakan lakukan sholat apa saja ya, dia adalah bukan sholat wajib. Mungkin di sholat tahajud untuk minta ampun kepada Allah, di sholat dua, pasca sholat dua, minta ampun kepada Allah, di sholat dan Dan ini yang lebih contoh kepada itu tidak mengkhususkan sholat taubat dua rakaat. Namun disertai saja dengan sholat-sholat lain yang ada di dalam agama kita. Suami saya bekerja di bidang event organizer. Dia sering pergi keluar kota. Kalau saya ingatkan sholat susah sekali, apalagi sholat subuh. Tapi kalau pergi keluar kota, bangun jam 4 pagi, langsung bangun tidak sulit bangun dan susah diajak datang ke kajian. Bagaimana saya harus bersikap? Karena suami saya sangat tertipu oleh dunia. Sabar bu. Itu kan suami ibu. Yang cari suami dulu siapa? Kalau ibu juga gitu, jangan ya. Ampuan, saya di bulan baru belas tiga puluh apa, itu ya, sabar dan kemudian suatu berdoa dan kemudian ketika menasihati suami Jangan ingin langsung mau berubah. Nasihat yang penting nasihat jalan. Seperti ini pertemuan kita pada siang hari berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu oleh dunia. Amin. Ya Allah.